Show Beyond Radio bekerja sama dengan Kat Tukat Studio dengan bangga mempersembahkan Ayo, buktikan tadi. Kita buktikan siapa yang lebih unggul. Tidak, aku tidak bisa. Ah melupakan bahwa aku adalah adikmu sendiri. Ayo, kita bertarung sampai mati. Sadarku cuma Dewi. Jangan! Pelangi di atas lagah wangi. Pelangi di atas lagah wangi. Di antara semerbak bunga Wangi di atas gelagah wangi, sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia, sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati. Kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta. ragu-ragu puspita sari Ucapkan. Ayo ucapkan. Kami semua akan menjadi saksi. Baik, Kakak. Pelangi di atas gelagah wangi. Serial Sandiwara Radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro kerajaan Islam yang pertama di tanah Jawa dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun. Ayo prajurit cepat, kita perangi jalan kebenaran. Kita tumpas kangkara murka. Kita hancurkan Majapahit. Terus! naga wangi. Pelangi di atas gelagah wangi, naskah karya S. Hijab, teknik dan montase, Kipot, Jus, dan Indra Mahendra, dengan sutradara Haryoko. dalam episode kedua ini dengan judul Menemukan Jati Diri. laki-laki tampan itu yang disebut-sebut sebagai Raden Bondan Kejawan agar mau meninggalkan tempatnya bersamadi. Tokoh Islam dari Ngampel Denta itu tampaknya bersikap sangat waspada dan hati-hati sekali. Semula Raden Bondan Kejawan diam saja, tapi akhirnya dia mau juga bicara. Saya tahu Raden putra seorang narendra yang adil serta bijaksana. Buah jatuh tak akan jauh dari pohonnya. Raden pasti mewarisi watak sang Prabu yang agung serta mulia. Karena itu, tidak mungkin Raden mempertahankan tempat yang hanya selembar sapu tangan ini dengan mengorbankan banyak orang. Lihat Raden, Rombongan kami berjumlah tak kurang dari 460 orang. Sebagian dari di antara mereka adalah kaum wanita dan anak-anak. Sudah seharian kami berjalan dan sekarang kami membutuhkan tempat untuk istirahat. Bagaimana Raden? Masih banyak tempat yang lain yang bisa Raden pergunakan untuk menekung. Masih banyak goa dan tebing-tebing curam tempat sepi yang cocok untuk bersamati. Hmm. Baiklah. Aku akan pergi. Kalian boleh pergunakan tempat ini untuk istirahat. Tapi ingat, aku pergi hanya karena aku tidak mau adanya keributan. Sama, Raden. Kami pun demikian. Kami tak ingin terjadi keributan hanya karena persoalan tak ada yang mau mundur selangkah untuk memperoleh kelonggaran hati dan kemuliaan jiwa. Terima kasih atas pengertian Raden. Raden Bondan Kejawan segera berdiri, lalu menghampiri kudanya. Sementara itu, Raden Patah, Abdul Rohim, Mas Mansur, Abu Kaum, dan Syekh Jumhur tak lepas menggenggam kewaspadaan. Sunan Bonang memberikan isyarat agar mereka semua tetap tenang dan tidak memancing keributan. Akhirnya, Raden Bondan Kejawan sudah duduk di atas punggung kudanya. Kalian boleh menggunakan tempat ini untuk istirahat. Aku bukannya takut. Aku mengalah karena kasihan pada wanita dan anak-anak. <laughs> Saya tidak mengerti. Mengapa Paman Bonang bersikap seperti itu? Kita tidak perlu merasa takut sekalipun dia anak Raja Majapahit. <laughs> Bukan takut, Gerpata. Kita umat muslim hanya boleh takut kepada Allah. Apa yang saya perlihatkan tadi tak lebih daripada cara bertata kerama saja. Kalau kita bersikap keras dan kasar, pasti akan terjadi keributan. Dan walaupun hanya satu orang, pasti dia akan membuat kesulitan kita semua. Saya pikir, daripada ribut-ribut, <laughs> ya mengapa kita tidak mau merendah barang sedikit? Tapi maaf, Kanjeng Sunan. Rasa-rasanya sebagai orang muslim, saya risih jika harus bersikap seperti itu. Merendahkan diri asal masih dalam kendali tambang yang benar. Tidak apa, Bu Kaum merendah sedikit demi memperoleh kemenangan justru patut kita lakukan. Sebab kalau terus-menerus kita merasa tinggi, akhirnya tercerumus dalam kesombongan. Kita sebagai umat muslim tidak diperbolehkan ujub dan sombong. Ibnu Asyakir meriwayatkan bahwa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Awaslah kamu dari sombong karena iblis telah didorong oleh sombong sehingga tidak sujud pada Adam. Dan hati-hatilah kamu dari tamak dan rakus. Karena Adam telah didorong oleh tamaknya, sehingga ia makan buah dari pohon yang terlarang. Dan hati-hatilah kamu dari hasut, iri serta dengki. Karena anak Adam terdorong oleh iri hatinya, sehingga membunuh saudara kandungnya maka ketika sifat ini merupakan bibit dari semua dosa pelanggaran. Itulah makanya saya tadi bersikap merendah di depan Bon dan Kejawan. Sebab kita harus selalu ingat Gerpata. Apa yang kita lakukan sekarang baru merupakan rintisan. Tujuan masih jauh. Kalau belum-belum sudah terjadi keributan, akibatnya akan menjadi buruk. Untuk apa yang kita perjuangkan? Baiklah, Abu Kaum, Syekh Jumhur, Abdul Rahim, dan kau, Mas Mansur. Cepat perintahkan para santri untuk memasang tenda. Daulat Kanjeng Sunan. yang sedang sibuk memasang tenda. Sekarang mari kita ikuti Raden Bondan Kejawan yang memacu kudanya sekencang-kencangnya. Putra Sri Maharaja Majapahit itu berkuda bagaikan dikejar iblis. Suatu saat dia menuruni lembah yang curam dan pada saat yang lain dia melarikan kudanya mengitari pinggang bukit. Sore hari berikutnya, Raden Bondan Kejawan tiba di kota Raja Majapahit. Dia langsung memasuki pintu gerbang Padurasa dan mengitari alun-alun. Setelah melintasi pintu gerbang Sri Manganti, laki-laki berwajah tampan itu melompat turun seorang prajurit tergopoh-gopoh datang untuk membawa kudanya ke kandang yang letaknya di belakang istana. Sementara Raden Bondan Kejawan langsung naik ke Balai Paseban Agung, kemudian menyusuri lorong dan muncul di sebuah pintu gerbang kecil yang merupakan jalan masuk menuju tempat kediaman raja. Dari jauh, dia melihat Sri Baginda sedang berdiri di tempat ketinggian Raden Bondan Kejawan lalu menghampirinya, berlutut sambil melakukan sembah. Kamu Bondan Kejawan. Ada apa kamu datang tanpa kupanggil menghadap? Ampun Ramada Prabu. Ada sesuatu yang hendak hamba sampaikan. Mengenai apa, Bondan? Mengenai kepercayaan yang baru itu. Tampaknya kepercayaan itu pengaruhnya semakin luas. Belum lama, kemarin lusa, hamba bertemu dengan rombongan orang-orang yang sangat banyak jumlahnya. Mereka berbondong-bondong pergi ke suatu tempat. Tampaknya mereka merencanakan sesuatu yang besar. Apakah Ramada Prabu sama sekali tidak merasa khawatir? Mengapa aku harus khawatir, Ger Bondan Kejawan? Semua itu sudah tercantum dalam kitab Ramalan Jagat Winesa, karangan Empu Monaguna. Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Apalagi usiaku sudah semakin tua. Tidak mungkin aku menjadi raja selamanya. Justru sekarang ini yang penting kamu, Bondan Kejawan. Kamu harus jujur pada dirimu sendiri. Kalau nanti di tanah Jawa terjadi perubahan besar, kamu jangan menentang arus. Karena arus itu sangat kuat. Siapa yang coba-coba melawan akan hanyut dan tenggelam. Ampun Ramada Prabu, Apakah sikap seperti itu tidak menunjukkan hati kita yang lemah? <laughs> Dengar, Pondan. Apapun yang terjadi di muka bumi ini bukan kehendak kita sendiri. Ada cerita atau lakon yang sudah lebih dulu ditulis oleh tangan-tangan goib. Dan ada dalang yang menceritakan lakon itu melalui berbagai macam peristiwa dan tokoh-tokohnya. Dan kita semua ini hanya sekedar wayang. Suatu saat kita muncul sebagai peran utama. Pada saat lain kita harus masuk kota. Dan kita harus bisa menerima dua-duanya. Bondan kejawan anak Kungger. Zaman keemasan Majapahit atau Wilwatikta sudah jauh lewat di belakang punggung kita. Zaman itu terjadi pada abad keemasan pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, kakek moyangmu. Ampun Ramada Prabu. Apakah Ramada Prabu ingin mengatakan bahwa sebaiknya kita menyerahkan kekuasaan kepada mereka, begitu? Mengapa kekuasaan warisan luhur ini harus kita serahkan Bondan ke Jawa? Oh tidak, bukan seperti itu yang kumaksudkan. Apapun yang terjadi, Majapahit harus tetap berdiri di atas bumi pertiwi. Ini adalah amanat dari leluhur kita. Tak akan kubiarkan segelintir pun manusia ingin menjamah kewibawaan Wilwatika. Tapi sekali lagi kita harus kembali pada kitab jagat Winesa bahwa semua ini sudah ditulis oleh seorang pujangga yang mumpuni, yang mempunyai kemampuan melihat jauh ke depan. Dia mengatakan bahwa samudera ada pasang surutnya. Demikian pula nasib manusia ataupun pemerintahan sebuah negeri ada pasang surutnya. Tak ada yang langgeng di dunia ini. Suatu saat kita di atas, pada saat yang lain kita akan diturunkan ke bawah. Ah, coba Nyarbon dan Kejawan, mari sini. Berdirilah di sini. Ya, ya, ya, di sebelahku. Baik, Ramada Prabu. Nah, apa yang kau lihat? Oh, langit yang sangat luas, Ramada Prabu Coba pandang ke sebelah sana. Ada gugusan awan. Apa yang kau lihat di sela-sela awan itu? Ah, biang lala Ramada Prabu. Hmm. Saya melihat biang lala. Ya. Indah sekali tampak dari sini. Oh, bermacam-macam warna. Ada kuning, merah, biru, dan hijau. <laughs> pelangi. Biang lala atau pelangi atau gelung. uh, lalu, apakah pelangi itu merupakan isyarat-isyarat tertentu Ramada Prabu? Benar, Bunda. Sudah beberapa hari ini aku melihat pelangi yang sama dan selalu di sana tempatnya. Coba perhatikan. Ah. Coba perhatikan. Di mana kira-kira jatuhnya ujung pelangi itu? Hmm. Di pesisir laut utara Ramada Prabu. Tepatnya di mana? Uh, kalau tidak salah, tempat itu masih merupakan hutan belantara. Apa benar demikian Ramada Prabu? Pelangi itu mengambang di atas hutan belantara. <laughs> Benar sekali anakku. <laughs> Pelangi itu sudah beberapa hari ini terpampang di atas hutan yang bercampur rawa. Gelagah wangi. Ya, tempat itu namanya Gelagah wangi. Pelangi di atas Gelagah wangi. Sudah beberapa hari ini aku melihat pelangi di atas Gelagah wangi. Warna-warninya semakin indah dan sinarnya semakin kuat. Benar Ger dan Kejawan. Pelangi di atas gelagah wangi merupakan isyarat-isyarat tertentu yang diperuntukkan bagi derajat kewibawaan Majapahit. Raden Bondan Kejawan tampak sedih. Dengan lunglai dia lalu meninggalkan Ramandanya yang masih terus memandang ke arah langit. Laki-laki tampan itu melangkah menyusuri lorong menuju tempat kediaman sang ibu, Putri Wandan Sari. Hei, siapa kau? Apa yang kau lakukan di ruangan pribadi ibuku? Hei, Jangan hanya menangis. Siapa kamu? Oh, kembang. Kembang sore. Benarkah kau kembang sore? Tuhan, eh, bagaimana? Bagaimana Tuhan bisa berada di tempat ini? Kau sendiri bagaimana? Apa yang kau lakukan di ruangan Wisma ibuku? Eh, Ibu Tuhan? maksud Tuhan Gusti Putri Wandansari? Iya. Putri Sari adalah ibu kandungku. Oh, kalau begitu, kalau begitu, uh, apakah, uh, apakah tuan yang bernama Raden Bondan Kejawan? Benar, aku Bondan Kejawan. Oh, maaf Raden, maaf atas kelancangan saya. Uh, saya tidak tahu, benar-benar tidak tahu bahwa Raden adalah putra Sri Maharaja Majapahit. Maaf atas sikap-sikap saya beberapa waktu yang lalu, Raden. <laughs> tidak apa, Kembang Sore. Karena kau tidak tahu, maka kau tidak melakukan kesalahan apapun. Sudah, sekarang berdirilah. Ayo. Dan ceritakan mengapa kau bisa berada di tempat ini. Dan mengapa sekarang kau menangis. Ayo sini. Sini, duduk sini. Iya. Uh, Iya. Ceritakan semuanya. Aku akan mendengarkan dengan seksama. Dan aku akan berusaha menolongmu kalau memang aku punya kemampuan untuk itu. Raden Bondan Kejawan mencengkram pundak Woro Kembang sore, kemudian membawa gadis itu duduk di atas kursi ukir-ukiran. Sesaat lamanya, Kembang sore tak mampu bicara sepatah kata pun. Dia benar-benar tidak pernah menduga bahwa laki-laki sang penolong, laki-laki tampan yang sudah sejak lama dikenalnya, ternyata adalah Raden Bondan Kejawan yang sudah terkenal di seluruh kota Raja Majapahit. Nah, saudara pendengar, demikianlah seri ke-60 serial Sandiwara Radio Pelangi di atas gelagah wangi yang kali ini didukung oleh para pemain Suryadin sebagai Sunan Bonang, Yoko sebagai Bondan Kejawan, Nanang sebagai Raden Padah, Bambang Jeger sebagai Abu Kaum, Idris Apandi sebagai Prabu Brawijaya, Ivon Rose sebagai Moro Kembang Sore, dan Asli Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang menyebabkan Woro Kembang Sore menangis? Saudara pendengar, silakan mengikuti kisah selanjutnya pada seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Di antara semerbak bunga